Beliau membaca surat Yasin dan melebarkan pasir di kepala-kepala mereka kaum musyrikin yang sudah sepakat ingin membunuh Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ketika mereka membuat makar rencana-rencana jahat orang-orang kafir untuk menangkap engkau, memenjarakan engkau, membunuh engkau atau mengusir engkau kata Allah wa yamkurun wa yamkurullah mereka membuat makar, rencana-rencana, Allah pun merencanakan rencana-rencana. Wallahu khairul makirin. Dan rencana Allah lah yang sebaik-baik rencana yang pasti terjadi. Maka apa yang mereka rencanakan gagal total dan Rasulullah SAW berhasil keluar dengan selamat sampai kemudian menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di penghujung siang. Rawi ragu di antara dua penghujung siang apakah pagi hari atau sore hari yang jelas akhirnya bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan merencanakan berangkat hijrah maka ditanyakan oleh Abu Bakar as-suhbah ya Rasulullah na'am as-suhbah apakah perlu ditemani ya Rasulullah iya suhbah maka Abu Bakar sangat gembiranya Sampai kata Aisyah, sungguh aku tidak tahu kalau ada seorang yang bisa menangis karena gembira. Sampai aku mengetahui Abu Bakar, bapak aku menangis karena gembira ketika itu. Selanjutnya dikatakan oleh Ibn Hisham. berkata Ibn Ishaq, Walam ya'lam fima balagani bi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahadun hina kharaja illa Ali ibn Abi Talib wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa alu Abi Bakrin radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Hisham berkata Ibnu Hisham tidak ada yang mengetahui rencana keluarnya Rasulullah SAW untuk hijrah seorang pun ketika beliau keluar kecuali hanya Abu Bakar yang tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dan juga keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Amma Aliun fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma balaghani akhbarahu bi khuruji. Adapun Ali bin Abi Thalib karena Rasulullah SAW sebagaimana apa yang sampai kepadaku beritanya kata Ibnu Ishaq Rasulullah sendiri akhbarahu bi khuruji. Rasul sendiri yang memberitakan kepada Ali tentang akan keluarnya beliau untuk hijrah wa amarahu an yatakhallaf ba'dahu bi Makkah dan memerintahkan kepadanya untuk mewakili beliau setelahnya di Mekah. Mewakili apa? Hatta yuaddi an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-wada'i. Yani mewakili beliau untuk menyampaikan, menunaikan dari Rasulullah SAW amanah-amanah, titipan-titipan allati kanat indahu linnas yang ada di sisi Nabi alaihissalam milik manusia. Demikian anehnya mereka orang-orang Quraisy. Giliran mereka ingin menitipkan satu barang, khususnya barang-barang berharga, maka mereka tidak memiliki orang yang paling dipercaya kecuali Rasulullah SAW. Padahal mereka musyrikin, tapi mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, terpercaya, orang yang jujur, menjaga amanah. Sehingga mereka memberikan titipan-titipan kepada Rasulullah SAW dan mereka yakin akan aman. Tetapi giliran Rasulullah SAW menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak percaya. Mereka menentang dan mereka menyatakan pendusta, mereka menyatakan demikian dan demikian. Ini sungguh keanehan yang ada pada mereka. Ikhwan sehingga ketika Rasulullah SAW akan berangkat hijrah, di sisi beliau di rumah beliau ada sekian titipan-titipan amanah-amanah milik orang-orang Quraisy. Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menyampaikan semua amanah tadi kepada masing-masingnya atau kepada pemilik-pemiliknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa bi Makkah ahadun 'indahu syai' yakhsha 'alaihi illa wada'ahu 'indahu dan bahwasanya Rasulullah SAW tidak ada seorang pun di Mekah indahu syai'un yakhsha yang memiliki sesuatu yang dikhawatirkan tidak aman illa wada'ahu indahu kecuali akan dititipkan kepada Rasulullah SAW demikian keadaan Rasul di Mekah dipercaya oleh orang-orang Quraisy dalam masalah itu lima ya'lam min sidqihi wa amanatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena apa yang mereka tahu tentang kejujuran Rasulullah SAW dan bagaimana menjaga amanahnya. Bahkan beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Qala Ibn Ishaq, "Falamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-khuruj ata Abu Bakrin ibn Abi Quhafah." Ketika Rasulullah SAW sudah bertekad untuk berangkat hijrah, maka beliau mendatangi rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafah fakharaja <clears throat> min khawkhatin maka keduanya keluar dari khawkhah khawkhah seperti jendela yang agak besar atau pintu yang agak kecil terbayang ya ini kalau dikatakan pintu pintu yang kekecilan kalau dikatakan jendela jendela yang kebesaran dan mereka memang sengaja membuat demikian di rumah-rumah mereka di belakang untuk pintu darurat kalau ada sesuatu. Jadi rata-rata mereka memiliki pintu yang sesungguhnya dan juga memiliki khukhah namanya. Biasanya khukhah itu dibikin antara rumah dengan rumah. Kalau rumah itu mereka selalu berdampingan dengan keluarganya, di sini rumah kakaknya, rumah adiknya, rumah pamannya, rumah bibinya, rumah itu belakangnya bersambung satu dengan lainnya. Ya, ini kalau mau ke rumah sebelahnya dari khukhah tadi. Kalau demikian mereka membuat rumahnya agar mereka bisa berhubungan di belakang ketika ada tamu dan kekurangan sesuatu. Kurang gula, maka minta ke tetangganya, keluarganya. Ada ini nggak punya itu nggak begitu. Itu dari tempat yang namanya khawkhah. Ya. Ya. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar kharaja min khawkhatin li Abi Bakrin fi dhahri baitihi. Beliau keluar dari khawkhah milik Abu Bakar di punggung rumahnya, ini di belakang rumahnya. Tsumma amada ila gharin bi thawrin bi asfala Makkah. Kemudian menyengaja menuju gua yang dijuluki dengan gua Saur. Yang terletak di asfala Makkah, terletak di Mekah yang bawah. Karena Mekah itu perbukitan, ada daerah bawah, ada daerah atas. Maka gua Saur berada di Mekah bagian bawah. Fadakhalahu maka keduanya memasuki gua saul. Wa amara Abu Bakar ibnahu Abdullah ibni Abi Bakrin an yatasamma' lahuma. Dan Abu Bakar memerintahkan anaknya yaitu Abdullah Abdullah ibn Abi Bakar untuk yatasamma, untuk mendengar berita-berita ma yaquluhun nas fihima tentang apa yang diucapkan oleh manusia tentang keduanya. Ini apa yang dibicarakan oleh manusia tentang Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yani naharahu thumma ma ida amsa. Disuruh dengar-dengar siang harinya dan kemudian disuruh menyampaikan sore harinya. Ini tugasnya Abdullah ibn Abi Bakar. Abdullah anaknya Abu Bakar. Jadi siang harinya dia bersama orang-orang Quraisy mendengar kalau-kalau ada berita-berita mereka tentang Rasulullah Apakah mereka membicarakan tentang Abu Bakar atau Rasulullah? Didengarkan saja. Ya. Sore datang kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW untuk menyampaikan orang Quraisy membicarakan begini, orang Quraisy membicarakan begitu. ya tihina ida ansa akan mendatangi keduanya di sore hari. Bima yakunu fi dzalikal yaumi minal khabar untuk menyampaikan apa yang ada dari berita pada hari itu ini yang kita katakan tadi kecerdasan. Tentunya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar menghilang, mereka menduga pasti hijrah. Maka mereka menduga pasti akan berjalan di jalan menuju Madinah. Maka mereka mencari di sana. Dan tidak ada satu orang pun yang menemukannya. Karena Rasulullah SAW memang belum berangkat. Rasulullah SAW hanya bersembunyi dengan Abu Bakar di gua sahur. Itulah yang dicari berita-beritanya oleh Abdullah ibn Abi Bakar wa amra Amr ibn Fuhairah dan diperintahkan Amr Amir ibn Fuhairah maulanya maulanya Abu Bakar yang berarti budak tetapi yang sudah dimerdekakan memiliki tugas pula apa tugasnya an yar'a ghanamahu naharahu thumma yurihuhuma alaihima untuk menggembalakan kambing-kambingnya di pagi hari sampai siang hari seperti biasa tidak ada keanehan seperti biasa. Tetapi diperintahkan sore harinya pulang harus lewat depan Gua Saur. Ya. Mendatangi Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Saur. Ini tugas Amir ibn Fuhairah, maulanya Abu Bakar. Ida amsa fil ghar kalau sore hari hendaklah dia melewati gua. Wa kanat Asma bintu Abi Bakr ta'atihima minat ta'am ida amsat bima yuslihuhuma. Sedangkan tugas Asma anak perempuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tugasnya memberikan makanan setiap sore di Gua Saud. Bima yuslihuhuma tentunya untuk memperbaiki gizi keduanya agar tetap bisa sehat makannya dikirim sore hari oleh Asma bin Abi Bakar. Berarti sudah diperintah masing-masing dengan perintah. Amir bin Fuhairah diperintahkan setiap sore ketika pulang dari mengembalakan kambing-kambingnya melewati Gua Saur. Abdullah bin Abi Bakar diperintahkan untuk mencari berita dan menyampaikannya di sore hari. Dan Asma disuruh untuk membawakan makanan setiap sore. Dan urutannya Abdullah yang membawa berita dengan Asma yang membawa makanan sore hari, dia lebih dulu. Sedangkan Amr ibn Fuhairah diperintahkan terakhir. Apa hikmahnya diantaranya? Menghapus jejak-jejak Abdullah dan Asma. Karena kambing-kambingnya banyak. Kalau sudah dilewati kambing sudah hilang jejak semuanya. Kacau jejak. Ini juga kecerdasan yang berikutnya. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang sebagai nabinya adalah seorang yang cerdas seorang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Amanah, fatana Apa mana fatana eh, Fatin, eh, cerdas. Amanah, fatana siddiq. Eh, kita azakumullah ini sifat-sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Di samping sifat yang satu lagi adalah Tabligh, menyampaikan semua Yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diperintahkan untuk disampaikan Kalau Ibn Hisham Rahimahullah Haddatsani ba'd ahli al-ilm أن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال sampaikan kepadaku bahwasanya para ulama menyatakan bahwa Al Hasan ibni Abil Hasan Al Basri ini Al Hasan Al Basri berkata Indah Rasulullah SAW Abu Bakar ilal ghari laylan bahwasanya berakhirnya sampainya Abu Bakar dengan sampainya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ke gua Hira, ah, ke gua Saur itu pada malam hari. Fadakhala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qabla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sampai mana tadi? Nah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk lebih dulu ke gua Thawr. Kenapa masuk lebih dulu? Qabla Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW. untuk memeriksa gua tersebut. Apa di dalamnya ada binatang buas atau ada ular atau ada sabu' binatang buas atau hayyah, ular atau binatang-binatang yang seperti itu, binatang berbisa. Abu Bakar sengaja menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Rasulullah Shallallahu ya Alaihi Wasallam. Yaqi Rasulullah Sallam binafsihi melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya, dengan badannya. Badannya dijadikan sebagai tameng Rasulullah SAW. Kalau ada ular, dia dulu yang kena. Kalau ada binatang buas, dia dulu yang kena. Kalau ada sesuatu bahaya, dia dulu yang kena. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau menjadikan dirinya, merelakan dirinya sebagai tameng perlindungan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gua Taur itu kecil. Kamu kalau masuk ke gua Taur tidak bisa berdiri, harus merunduk begitu. Kemudian duduk. Karena kecilnya gua tersebut. Dikatakan oleh Ibn Ishaq فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر Rasulullah SAW tinggal di gua tersebut tiga hari dan juga bersamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ja'alat Quraisy fihi hina faqaduhu mi'ata naqah liman yarudhu alaihim. Sedangkan Quraisy telah menjadikan sayembara ketika kehilangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, maka beliau mengumumkan, ah, mereka mengumumkan, sayembara akan diberi mi'atan naqatin, akan diberi seratus ekor unta bagi siapa yang yarudduhu alaihim, bagi siapa yang bisa menemukannya dan mengembalikannya kepada mereka. Wa kana Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu yakunu fi Quraisyin selalu berada di tengah-tengah Quraisy mendengarkan ucapan mereka mendengarkan obrolan mereka naharahu di siang harinya yasma ma ya'tamiruna bihi mendengarkan apa yang mereka bicarakan apa yang mereka musyawarahkan wa ma yaquluna fi sya'ni Rasulullah sallallahu dan apa yang mereka beritakan tentang Rasulullah Alaihi Wasallam yakni Abdullah ibn Abi Bakar berlaku seperti biasa sehari-harinya. Apa yang beliau kerjakan dia kerjakan, apa yang biasa di, beliau tugas-tugas sehari-harinya dikerjakan dikerjakan seperti biasa. Hanya saja telinganya selalu mendengarkan orang bicara. Kalau ada orang yang bicarakan Nabi, didengar. Maka ketika orang-orang Quraisy mengumumkan demikian disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar bahwa mereka menjadikan sayembara siapa yang menemukan engkau mendapatkan 100 ekor unta yani ma idza amsa fayukhbiruhum al-khabar mendatangi keduanya di sore hari dan memberitakan kepada keduanya berita-berita yang dia dapat di siang hari wa kana Amr bin Fuhairah sedangkan Amr bin Fuhairah mengerjakan tugasnya Maula Abu Bakar yaitu yar'a fi ru'yani ahli Makkah beliau menggembalakan kambing-kambingnya bersama dengan ru'yan ahli Makkah ru'yan ini bentuk jamak dari ra'i bersama penggembala-penggembala lain, ya ini seperti biasa, tidak mencurigakan. Berangkat penggembala ini yang disuruh oleh Abu Bakar dengan penggembala-penggembala lain kaum musyrikin ke tempat mereka sama persis. Ya, ini menggembalakan seperti biasa bersama orang-orang musyrikin. Hanya saja ketika sore hari pulang, mereka ada yang lewat sana, ada yang lewat sini, ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Amir bin Fuhairah melewati gua Saur. Ya, itu tugasnya. Untuk apa? ada sekian faedah. Faedah pertama menghapus jejak-jejak Abdullah dengan Asma. Faedah berikutnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW bisa minum dari susu kambing-kambingnya. Faedah ketiga tentunya adalah ada yang bisa disembelih dari kambing-kambing tadi untuk makan beliau-beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan di sini faida amsa araha ma Kalau sore hari maka arah arah ini perjalanan di sore hari melewati keduanya. Kalau perjalanan di pagi hari disebut <clears throat> wudu. Perjalanan di sore hari disebut rawah. Kalau yagdu berjalan di pagi hari. Kalau yaruh berjalan di sore hari. Enam. araha alaihima ghanam Abi Bakr fahtalabaha wadabaha Fahtalaba wadabaha. Maka keduanya Rasulullah dan Abu Bakar minum dari susu kambing tersebut wadabaha dan keduanya menyembelih kambing tersebut atau salah satunya untuk dimakan. Faida Abdullah ibni Abi Bakar gada min indihima ila Makkah. Dan Abdullah bin Abi Bakar gada indahuma ila Makkah. Ittaba Amir ibni Fuhairah atharahu. Maka ketika Abdullah berangkat pagi hari ke Mekah atau berangkat sore hari <laughs> itu selalu diikuti oleh Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya. Ittaba Amir bin Fuhairah atharahu mengikuti jejak-jejaknya bil dengan kambing-kambingnya hatta yu'affa alaihi hingga tersamar jejak-jejaknya. Ini faedah berikutnya hatta idza madatit thalath wa sakana anhuma hingga lewat tiga hari seperti itu keadaannya mereka mencari ke sana kemari dan mereka menduga sudah berangkat ke Madinah tetapi Rasulullah SAW dan Abu Bakar masih di gua Tawur sampai sakana anhuman nas hingga sudah semakin tenang sudah semakin sepi berita-berita tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar baru kemudian atahuma sahibuhuma datang menemui keduanya orang yang sudah disuruh untuk mempersiapkan perjalanan sebagai pencari jejak. Aladis ta'jarahu yang sudah disewa oleh keduanya. Siapa? Ibnu urayqat atau Ibnu Urqut. Dalam sirah ini disebut Ibnu Urqut, tetapi dalam sirah Tabari, dalam tarikh Tabari disebut Ibnu urayqat. Kenapa? datang di ba'iraihima membawa dua untanya wa ba'irin lahu dan unta yang dia pakai sendiri berarti tiga unta wa atatuhuma Asma binti Abi Bakrin dan juga datang Asma binti Abi Bakar sufratihima membawa sufrah untuk keduanya sufrah adalah makanan tetapi karena makanan itu dibungkus dengan kain dari kulit yang biasa mereka lakukan dalam perjalanan-perjalanan mereka dan kainnya disebut sufrah, maka makanannya dijuluki dengan nama kain pembungkusnya. Sehingga dijuluki dengan sufrah. sehingga kalau kalian mendengar kalimat sufrah itu tidak hanya bermakna kain, tidak hanya bermakna pembungkus atau tidak hanya bermakna hamparan, tetapi juga bermakna makanan. wa anta an taj'al laha Tetapi Asma radhiyallahu taala anha lupa membawa pengikatnya. Ya, ini pengikat untuk diikatkan nanti di kendaraannya. Fala martahala ketika berangkat keduanya dahabat litu'alliq sufrah. Asma mengambil sufrahnya untuk diikat di unta Rasulullah dan unta ayahnya, unta Abu Bakar. Ternyata laisa sefaida laisa fiha isam. Ternyata tidak ada talinya maka Asma meletakkan atau melepaskan sabuknya Ya disebut sabuk sesungguhnya hanya pengikat saja pengikat bajunya dilepas ya, seperti di sabuk yang diikatkan selendang yang diikatkan di pinggangnya dilepas dan kemudian dirobek menjadi dua kemudian yang satu dipakai untuk mengikat hisam eh, dipakai untuk mengikat sufrahnya yang satu dipakaikan kembali pada dirinya <laughs> fatahullu dan pengikat tadi dijuluki dengan mitok. Fataj'aluhu isaman dijadikannya sebagai pengikat sufrah. Thumma 'allaqatha bihi. Kemudian diikatkan di kendaraan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Fakana yuqali Asma bint Abi Bakar, maka Asma bint Abi Bakar dikenal dengan julukan Datun Nitaqain atau Zat Nitaq, sang pemilik nitaq atau yang lebih terkenal di musanna akan kalimat nitaqnya dengan kalimat datun nitaqain. <laughs> Maka kalau kita mendengar seorang yang bernama atau berjulukan datun nitaqain yang dimaksud adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha <laughs> yang merupakan Ummu Zubair. <laughs> Nah, Zubair anaknya <coughs> ah, Afan, Ummu Abdullah ibni Zubair ibni Awam. Itu adalah anaknya Asma. Asma binti Abi Bakar datun nitaqain. Berkata Ibnu Hisham, itu ghairu wahid min ahli ilm." Aku mendengar tidak dari satu orang saja dari para ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang dijuluki dengan Datun Nitaqain. Wa tafsirnya adalah annaha lama aradat an tu'alliqa sufrah bahwa Asma ketika ingin mengikatkan sufrah perbekalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak mendapatkan tali, maka dia syakat di nitaqiha, dia sengaja merobek <laughs> selendangnya menjadi dua, yang satu dipakai untuk mengikat dan yang satu dijadikan sebagai kain untuk mengikat pakaiannya. Fa'allaqat sufra wahidah wan wan bi akhar Mengikat dengan salah satunya dan menyabukkannya atau mengikat di pinggangnya untuk salah satunya. Rasulullah SAW yashtari ihda rahilatain. Dikatakan selanjutnya oleh Ishaq rahimahullah. Falamma qarraba Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar mendekatkan untuk Rasulullah SAW kendaraannya, ar-rahilataini ila Rasulullah SAW. Qaddama lahu afdalahuma. Abu Bakar memilihkan unta yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala, kemudian berkata, "Irkab, fidaka abi wa ummi." Naiklah wahai Rasulullah. Sungguh ibuku dan bapakku sebagai jaminanmu. qala Rasulullah alaihi wasallam Maka Nabi bersabda Inilah arka ba'iran li." Aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku Maka kata Abu Bakar Fahuwa laka ya Rasulullah Ini unta untukmu ya Rasulullah Bi abi anta wa ummi Sungguh dengan bapakku dan ibuku sebagai jaminan untukmu. Kata Nabi, "La, tidak." Walakin masaman alladhi ibta'ataha bihi. Tidak, jangan. Tetapi berapa harga engkau membeli unta ini, aku akan bayar. Kala kada wa kada. Sekian kata Abu Bakar. Had akhattuha bihi. Aku ambil unta ini dengan harga itu. Kata Abu Bakar, "Hiya laka ya Rasulullah." harganya dan unta untanya untukmu semuanya Rasulullah. Rasulullah tetap menyatakan tidak, aku mengambilnya dengan harganya. Farakiba wan Maka berangkatlah Rasulullah SAW dan keduanya naik dan berangkat. Wa ardafa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Amir bin Fuhairah. Dan Abu Bakar Siddiq menaikkan di belakang kendaraannya Amir bin Fuhairah. Berarti berapa orang berangkat? Hah? Empat orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, penunjuk jalannya yaitu Ibnu Raiqat dan budak Abu Bakar untuk bantu-bantu di jalan yaitu Amir bin Fuhairah, maulahu. Liyakhdimaha fit untuk melayaninya di jalan. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, fahuddithu an Asma binti Abi Bakrin annaha qalat kata Ibnu Ishaq disampaikan riwayat dari Asma binti Abi Bakrin bahwasanya dia berkata lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atana نفر min Quraisy. dikisahkan oleh Asma bahwasanya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat <laughs> sudah pergi atana nafar, nafarun min Quraisy datang kepada kami beberapa orang dari kalangan Quraisy Wafihim Abu Jahlin. Bersama mereka ada Abu Jahl Ibn Hisham. Fawakafu ala babi Abi Bakar. Mereka berdiri di depan pintu rumah Abu Bakar. Fakharajtu ilaihim, maka aku pun keluar menemui mereka. Fakalu mereka berkata, "Aina abuki?" Ya binta Abi Bakrin, mana ayahmu? Wahai anak Abu Bakar. Qalat qultu la adri wallahi aina abi. Aku jawab, sungguh demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku. Dan dia jujur, ya. karena setelah berangkat tidak tahu lagi sudah sampai mana, ada di mana. Aku tidak tahu. Ya. Di mana ayahku? Qalat farafa Abu Jahlin la'anahu Allah yadahu. Tiba-tiba Abu Jahal mengangkat tangannya, semoga Allah melaknat dia, wa kana fahishan khabithan dan memang Abu Jahal adalah seorang yang jahat dan jelek falatama khaddi latmatan maka dia memukulku dengan sekali pukulan yang keras yang taraha minha yang menyebabkan terlemparnya anting-antingku karena kerasnya pukulan dia begini atau begini Hah? Mukulnya gini apa gini? Sudah diterangkan kemarin. Kalau begini, lakama pakai kaf. Tetapi kalau pakai po begini. Tampar. Tapi kalau pakai kaf memukul dengan genggaman. Falatamani lotmatan maka aku dipukul pipiku dengan sekerasnya sehingga terlempar antingku dari telingaku. Kalau summan sarafu kemudian mereka pergi famakatna salah salayanin wa ma nadri aina wajha Rasulullah SAW. Maka kami pun tinggal tiga hari di rumah kami, tiga malam, dalam keadaan kami tidak tahu di mana arah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai mana, di mana, ke arah mana. Karena gue sahur bukan ke arah Madinah. Maka ketika mereka berjalan, entah arah mana lewat mana. Ikhwan bin A'azakumullah tentunya Ibnu Uraiqid tahu jalan-jalan ke Madinah. Dan jalan ke Madinah bukan satu. Ada sekian jalan. Qala kata Asma bin Abi Bakar, hatta akbala rajulun minal jinni min asfali Makkah. Aku tidak tahu di mana mereka sampai kemudian lewat jin. Satu sosok dari jin di asfal Makkah mendendangkan bait-bait syair <laughs> yang merupakan syair-syair Arab wa inna nas la yattabi'unahu dan yang mendengar suara tersebut bukan hanya aku semua manusia ketika itu mendengarkan suara jin tadi dari mulai asfal Mekah sampai atas Mekah mendendangkan syair-syair mereka mendengarkan yasma'una sautau wa ma yarawnahu mereka mendengar suaranya tetapi mereka tidak melihat sosoknya hatta kharaja min a'la Mekkah hingga suara itu menghilang di Mekah bagian atas. Jadi Mekah bagian bawah sampai suara itu menjauh menjauh sampai ke Mekah bagian atas kemudian hilang. Kalimatnya berisi Jazallahu Rabbun Nas khairu jazaihi rafiqaini halla khaymatai umma ma'bad ummi ma'bad huma nazala bil birri thumma tarawwaha fa aflaha man amsa rafiqa Muhammad liyahni bani Ka'bin makan makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina marsad semoga Allah membalas Rabbun nas semoga membalas dengan kebaikan yang banyak kepada dua orang rafiqain dua sahabat yang sudah singgah di dua kemah Ummu Ma'bad Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad adalah dua orang tua renta yang hidup dalam keadaan seperti umumnya orang-orang Arab Badui, hidup di tengah padang pasir dengan kemahnya dan kambing-kambingnya. Dan mereka tidak memiliki tempat yang tetap. Kadang pindah ke sana, kadang pindah ke sini. Ya. Tetapi lingkungannya tetap hanya di sekitar-sekitar situ. Ya. Huma nazala bil birri mereka singgah dengan kebaikan kemudian berangkat. Ya. Fa aflaha man Muhammadi maka berbahagialah orang yang berjalan sebagai temannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liyani Bani Ka'ab makana makanu fatatihim. Hendaklah Bani Ka'ab bersyukur atau merasa senang dengan keadaan pemuda-pemuda mereka dan tempat duduk mereka bagi orang mukminin bimirsad selalu diawasi. Khonibina azakumullah di antara syair-syairnya berbunyi seperti itu, maka ketika disebut Ummu Ma'bad taulah Asma bahwasanya Rasulullah SAW dan ayahnya berjalan ke arah Madinah dan taulah mereka bahwa Rasulullah SAW sudah sampai di daerah sekitar tempat Ummu Ma'bad tinggal ya ini Ummu Ma'bad bin Ka'ab berarti dari Bani Ka'ab Liahni Bani Ka'ab maka fatatihim Beliau imra'ah min Bani Ka'ab ibn Khuza'ah, dari Bani Khuza'ah. Halla khaymatai Ummu Ma'bad wa nazala bil birri thumma tarwaha. Demikian dua kalimat ini bukan dari riwayat Ibnu Ishaq. Berkata Ibnu Ishaq, qalat Asma binti Abi Bakrin, berkata Asma binti Abi Bakar, falamma sami'na qawlahu ketika kami mendengar suara itu, Arafna, maka kami pun tahu Hai Suwajah Rasulullah. Kami pun tahu kemana arah perjalanan Rasulullah SAW. Wa anna wajhahu ilal Madinah, bahwasanya perjalanannya menuju ke Madinah. Wa kanu arba'ah dan mereka berempat. Rasulullah SAW, wa Abu Bakar dan Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa Amir bin Fuhairah, maulanya Abu Bakar dan juga Abdullah ibni Uraiqit atau Abdullah ibni Arqab <laughs> sebagai penunjuk jalan mereka. Ala bin Hisham berkata Ibn Hisham wa yuqalu Abdullah ibni Uraiqid disebut juga bukan Ibnu Urqat tetapi Ibnu Uraiqid wallahu taala a'lam. Qala rahimahullah fahadatani Yahya ibni Ibn Abbad ibni Abdullah ibni Zubair menyampaikan kepadaku Yahya ibni Abbad ibni Abdullah ibni Zubair berarti turunannya Zubair sudah kita sebut tadi siapa Abdullah bin Zubair dan siapa Zubair. Zubair adalah suaminya Asma bin Abi Bakar, Abdullah adalah anaknya Asma bin Abi Bakar. Menyampaikan kepadaku dari Yahya, anaknya Abad Abad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhum. Anna abahu Abbad bahwa ayahnya Abbad menyampaikan kepadanya dari kakeknya. Berarti dari siapa? Dari Abdullah. Dari neneknya yaitu Asma binti Abi Bakar. Qalat lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salam kharaja Abu Bakar ma'ahu. Ketika keluar Rasulullah sallallahu berangkat hijrah, Abu Bakar pun keluar menemaninya bersamanya. Ihtamala Abu Bakr malahu kullahu. Ketika itu Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Dan beliau, Abu Bakar adalah orang kaya. Memiliki perbendaharaan emas di rumahnya. Ya. Bongkahan-bongkahan emas seperti batu-batu. Ya. bawah seluruhnya berjumlah khamsat alaf dirham. Ada lima ribu dirham emas. Ya. Atau sitat alaf dirham Fantalaqa biha ma'ahu. Semuanya dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala fadakhala alaina jaddi Abu Kuhafa Kata Asma bin Abi Bakar, maka datanglah kepadaku kakekku yaitu Abu Kuhafa. Wa qad dhahaba basaruhu dan dia dalam keadaan buta, hilang pandangannya. Faqala wallahi inni la arahu qad faja'akum. Sungguh aku melihat dia, ini Abu Bakar, telah menyengsarakan kalian wahai cucu-cucuku. Dia telah meninggalkan kalian dan membawa hartanya semuanya. Ma'anatsihi bersama dirinya. <coughs> Kata Asma, qalat, "Kalla ya abati." Tidak, wahai kakekku. Innahu qad taraka lana khairan katsira. Sesungguhnya Abu Bakar telah meninggalkan untuk kami banyak kebaikan. Qalat fa akhadtu ahjaran fa wada'atha fa wada'tuha fi quwwatin maka aku pun mengumpulkan batu-batu, aku letakkan di kuah. Kuah itu setempat kantung yang biasa orang-orang Arab meletakkan hartanya di dalamnya. Maka aku letakkan batu-batu tadi di kuah di rumah karena abi yadha' fiha. Yang biasa ayahku meletakkan di sana. Tsumma wada'at 'alaiha sauban, kemudian ditutupi kain. <laughs> Tsumma akhadhat biyadihi faqalat Fakultu maka aku katakan kepada kakekku, ya abati, ba' yadaka ala hadal mal. Wahai ayahku, letakkan tanganmu di sini, di harta ini yang ditinggalkan oleh ayahku. Qalat fawada yadahu alai, maka kakeknya meletakkan tangannya, merabanya, faqala la ba's. Ya, tidak apa. Idza kana taraka lakum kalau sudah meninggalkan untuk kalian harta ini, bagus. Kata kakeknya. Jadi kakeknya tenang. Wa hadza balaghun lakum dan ini aku sampaikan pada kalian. Wala wallahi ma taraka lana syai'an. Sungguh beliau tidak meninggalkan untuk kami sedikit pun di bawah seluruhnya. Walakinni aradtu an usakkin asy-syekh bidzalik. Tetapi aku kata Asma hanya ingin menenteramkan kakekku supaya tenang. Jangan terlalu banyak pikiran, cucu-cucunya tidak memiliki harta. Kalau Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, Wahadatani Zuhri menyampaikan kepada kepada Az-Zuhri bahwa Abdurrahman ibni Malik ibni Ja'asham menyampaikan kepadanya dari ayahnya dari pamannya yaitu Suraqah ibni Malik ibni Ja'asham eh. ini kisah Suraqah kisah baru yang agak panjang sedangkan waktunya tinggal lima menit eh. Barakallahu fikum kita tinggalkan kisah Suraqah untuk esok hari insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.